Hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang kaifiah wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita telah jelaskan dari mulai praktek pertama yaitu menjelaskan tentang hakikat niat sampai doa setelah wudhu. Kita menjelaskan dari hadis Humron Maula Utsman bin Affan yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena dua hadis berikutnya telah masuk kepada pembahasan yaitu tentang disunahkan tayamun yaitu mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian juga tentang keutamaan wudhu. Kita telah jelaskan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada bab yang baru yang disusun oleh muallif rahimahullahu taala faqala al muallif rahimahullahu taala babu dukhulil khala'i wal istitabah faqala al muallif rahimahullahu taala al hadisul awal ay fi hadal bab An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bab tentang adab di sini. Adab masuk al-khala. Di sini adab masuk WC dan sejenisnya wal istitobah yang dimaksud di sini adalah adab membersihkan kubul dan dubur. Para ulama sebagiannya menyebutkan dengan bab babu kodoil hajah. Bab adab bagaimana menunaikan kodo hajat. Jadi bab bagaimana menunaikan kodoh haja. Ihwatu iman rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa Islam mencakup di dalamnya adalah adab, akhlak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala inna innama liutam mima makarimil ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Balqala ba'dul ulama ad-dinu kulluhu al-khuluq. Agama semuanya adalah akhlak. Waqala Allah Ta'ala innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Oleh sebab itu akhlak ya, ini mencakup kepada bab akidah di dalamnya. Sebab akidah kalau dimaksudkan di sini adalah al-iman adalah bagian dari akhlak. Ya. Apabila dimaksudkan ini adalah makna yang umum. Kalimat akhlak karena akhlak adalah din. Oleh sebab itu para ulama telah menjelaskan akhlak itu adab, maka ini mencakup adab ma ma'allah, ma'al khalik, adab ma'al makhluk. Ya, adab bersama Allah, adab bersama makhluk dan di sini kita akan bahas lebih khusus yang berkaitan dengan adab dan akhlak bagaimana seorang muslim ketika menunaikan kodo hajat. Dan di sini menunjukkan tentang kesempurnaan dinul Islam. Keluasan dinul Islam. Di mana syariat Islam mencakup perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia mencakup kepada setiap perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia. Dan di dalamnya ada larangan-larangan kepada setiap perkara yang akan mendatangkan madarat kepada manusia. Tidak ada perkara yang baik yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia kecuali Islam mengajarkannya. Dan tidak ada perkara yang akan mendatangkan madarat kepada manusia kecuali dalam syariat ini ada larangannya. Termasuk di sini berkaitan dengan adab qada hajat. Faqala al-muallifu rahimahullahu taala babu duhuli al-khala. Al-khala yani al-makanul khali. Al-murad huna al-makan al-muaddu liqada'il hajah kalbauli wal ghaib. Yang dimaksud al khala di sini makan yang sepi, makan yang kosong ya tadi. Yaitu tempat yang disediakan untuk menunaikan kodo hajat. Ya, seperti kakus, WC dan sejenisnya di kita. Adapun wal istitobah ay bimakna kal istagfara tolabul magfirah Wal istitobah ayat tolabut taibi. Yaitu mencari, meminta bersih di sini. Wal muraduhuna tathiru al kubuli wad duburi min asaril bauli wal ghaiti bihajarin au bimain. Yang dimaksud di sini istitobah adalah mensucikan kubul ataupun dubur dari bekas kencing ataupun buang air besar dengan batu ataupun air. Ataupun air ini dinamakan dengan istitobah. Wa yuqalu aidan al-istijmar. Wa yuqalu aidan al-istinja. Nah, kadang-kadang juga diistilahkan ini adalah al-istinja atau dinamakan juga al-istijmar. Di mana al-istijmar adalah istimalul hajari wa nahwihi litathhiri al kubuli wad duburi min asaril bauli awal ghaiti. Di mana istijmar menurut sebagian para ulama takrifnya adalah menggunakan batu dan sejenisnya untuk membersihkan kubul dan dubur dari bekas kencing ataupun berak. Maka ini dinamakan istijmar. Wafaroko ba'dul ulama al-istinja'i tathirul kubuli wad duburi bilma. Yaitu mensucikan kubul dengan dubur dengan air itu dinamakan istinja. Tapi sebagian para ulama mengatakan al-istinja juga bimakna istijmar. Artinya termasuk di dalamnya adalah bilma au bil hajari. Yaitu dengan air ataupun dengan dengan batu. Yang dimaksudkan oleh mu'alib di sini babu duhulil hola, ay babu adabi duhulil hola wal istitobah. Yang dimaksud di sini bab adab dan akhlak ketika masuk WC dan ketika menunaikan kodo hajat. Ketika menunaikan kodo hajat. Di dalam bab ini, dan kita juga akan menyertakan beberapa hadis yang tidak disebutkan oleh mu'alib tentang adab tata krama. Ya. Bagaimana ketika seseorang menunaikan kodoh hajat? Kita akan lihat beberapa hadis dan nanti akan menambah, ya, akan menambahkannya tentang perkara-perkara yang perlu kita bahas. Ya. Adab yang pertama adalah adikru, au atau ad-du'a'u qabla dukhulil khala. Adab yang pertama adalah berzikir sebelum masuk. Jadi berzikir sebelum masuk. Berdoa sebelum masuk. Berdasarkan hadis yang pertama ini, An Anas bin Malikin dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Kunyahnya adalah Abu Hamzah Al-Ansari. Dia adalah orang Ansor, Al-Hajrazi. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Dan ketemu dan diberikan oleh ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam umur 10 tahun. Dalam umur 10 tahun dan menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 10 tahun. Jadi bersama Rasulullah SAW asrosinin selama 10 tahun. Menjadi pembantu khadimun Nabi SAW. Dan Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan tiga perkara. Yaitu yang pertama, bitulil umri, wabikasratil awladi, wa bi kasratil mali. Anas bin Malik radhiyallahu taala didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya dan masukkan ke surga. Demikian juga dalam satu riwayat dipanjangkan umurnya di mana dikisahkan umur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sekitar 100 tahun. Dan dia dianugerahi anak dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau melebihi 100 orang. Dan dia dikatakan sekitar 125 orang. Anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dia memiliki harta yang banyak. Kemudian dia wafat dalam umur 100 tahun dan tinggal di Madinah. Kemudian dia ke Basrah dan mati di Basrah. Ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 93 dari Hijrah. Beliau orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa keberkahan, dan diantaranya masuk surga. Didoakan agar beliau masuk surga. Wahwa min al fil hadis dan beliau adalah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau kita teliti juga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Dan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan muamalah dengan istrinya dan yang lainnya karena beliau adalah orang yang banyak menyertai Rasulullah SAW sebagai pembantu Rasulullah SAW. Ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. lalu dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mau masuk WC tempat qada hajat qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang masyru'nya doa inda dukhuli al-khala atau al-makan al-mu'adda liqada'il hajah yaitu tempat yang disediakan untuk qada hajat maka disunahkan kita berdoa terlebih dahulu beristiadah terlebih dahulu berlindung kepada Allah taala dari godaan syaitan laknatullah. Dan ini menunjukkan sunnahnya. Mana hadis kana fihi yushiru ala dawam. Kalimat kana menunjukkan di sini dawam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus, bukan sekali saja. Aimin adatihi yang merupakan adah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adah di sini bukan berarti adah biasa yang dimaksud di sini tashri, yaitu sesuatu yang disyariatkan dan kebiasaan baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa, beristiadah sebelum masuk WC. Qawlu ida dakhala ay ma'na ida syara'a. Walisa ma'nahu ida paraga. Dan kalimat ida dakhala yang dimaksud di sini ida syar'a au qaruba minhu ay qabla an yadkhula. Yang dimaksud di sini adalah ketika akan masuk bukan setelah masuk. Ya. Apabila dia masuk al-khala makan ataupun tempat untuk kodoh hajat seperti WC dan sejenisnya, maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Dalam riwayat yang lain boleh dengan tambahan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Dan di sini disunahkan beristiadah. Berdoa dengan doa ini. Sedangkan al-khubuth, al-khubaith ini dikatakan ya, syaitan la'natullah. Di mana sebagian para ulama mengatakan al-khubuth yaitu inasu syayatin wal khubais ini al khubus apuan, dikronu syayatin wal khubais yani ina syayatin di mana al khubus di sini adalah syaitan laki-laki itu syaitan laki-laki sedangkan al khubais yaitu jam'u khubisah kalau al khubus jam'u khubisun maka itu dimaksudkan syaitan laki-laki. Sedangkan khubais jamu khubisah, itu adalah syaitan perempuan. Ihwatu iman rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menetapkan ataupun di dalamnya terdapat beberapa faidah. Faidah yang pertama fihi dalilun ala syumuliyati dinil Islam. Ay bimakna dalilun ala isti'abi syariatil Islamiyah li jami'il adabin nafiyah. Di mana syariat Islam ini mencakup meliputi kepada seluruh adab yang bermanfaat. Jadi, kepada seluruh adab yang bermanfaat Yang kedua, seperti tadi dijelaskan bahwa hadis ini dibawakan oleh mu'alib, fihi masyru'iyatu ad-du'a. Ebi hada du'a inda dukhuli al-khala. Di sini menunjukkan disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Berdoa dengan doa ini sebelum masuk WC. Jadi sebelum masuk WC. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Di dalam hadis ini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin diperintahkan untuk berlindung kepada Allah taala dari syaitan laknatullah. Maka tatkala al-khala yaitu WC dan sejenisnya adalah makan li syayatin, makan untuk syaitan. Maka adalah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Di mana syaitan laknatullah akan senantiasa mengganggu seorang mukmin. Maka agar ia aman dari tipu daya syaitan laknatullah, termasuk ketika dia di WC, di mana akan datang syaitan di antaranya adalah mengganggu kita dengan was-was. Ya seperti orang menunaikan kodoh hajat, dia senantiasa merasakan senantiasa keluar sesuatu setelah ia melakukan istitabah untuk membersihkannya dan seterus-seterusnya memberikan was-was kepada kita, maka kita diperintahkan untuk beristiadah. Kemudian juga agar ketika kita di dalamnya itu tidak disentuh oleh syaitan laknatullah. Di mana sudah barang tentu kita tidak mengucapkan dikir ketika di dalam. Maka disunahkan kita untuk berdoa terlebih dahulu ketika masuknya. Dan di sini menunjukkan bahwa syaitan laknatullah akan mengganggu kita. Dan di antara gangguan syaitan laknatullah yang berkaitan dengan masalah kodoh hajat, yaitu memberikan was-was kepada kita. Ini memberikan was-was kepada kita. Dan seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa menjauhkan diri dari najis. Jadi menjauhkan diri dari najis. Dan kita ketahui bahwa syaitan la'anatullah akan datang dari empat arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Syaitan la'anatullah akan senantiasa menggoda kita. Dan syaitan la'anatullah akan senantiasa mengganggu kita untuk merusak agama kita. Fabima agwaitani la akudana lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksharuhum sakirin. Di mana setan mengatakan di hadapan Allah, aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Adapun dari depan, yaitu Setan akan menggelincirkan kita dengan meragukan perkara akhirat. Yaitu usyakkiku an amra an amri akhirati. Di mana syaitan laknatullah akan meragukan tentang perkara akhirat. Akhiratnya. Jadi dia ragu akan ada akhirat. Dari belakang syaitan laknatullah akan mengganggu kita. Ujai, yani uzayyinu an amri dunyahum di mana setan akan menghiasi tentang perkara dunia. Dari kanan usyabihu an amri dini. Di mana syaitan la'natullah akan meragukan kita membuat syubhat tentang perkara agama. Dari kiri uzayinu an amri ma'asi di mana syaitan mengatakan, aku akan menghiasi tentang perkara maksiat. Ini syaitan laknatullah. Akan menggelincirkan kita, akan berusaha untuk menggelincirkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan Imam Ibn Qayyim telah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa syaitan memiliki langkah di dalam menggelincirkan manusia. Yang pertama, adalah menyeru kepada kekafiran. Apabila tidak mampu syaitan menyeru seorang mukmin kepada kekafiran, manusia kepada kekafiran, maka syaitan akan menyeru kepada bid'ah. Apabila tidak mampu menyeru kepada bid'ah, maka ia akan menyeru kepada kabair, dosa besar. Apabila tidak mampu kepada kabair al isral al sagair Terus menerus dalam dosa kecil. Ini empat langkah. Kalau tidak mampu syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita al mubalagatu fil mubahah. Berlebih-lebihan di dalam perkara yang boleh. Melampaui batas. Oleh sebab itu Imam bin Luqaim juga menyebutkan dalam kalimat yang lain. Ada mubalagah. Berlebih-lebihan di dalam perkara yang boleh yang akan menjadi pintu syaitan. al mubalagatu fil naum berlebih-lebihan di dalam tidur, terlalu banyak tidur akan mewariskan kasal yaitu pemalas. Al-mubalaghatu fit ta'am, al-mubalaghatu fil kalam, al-mubalaghatu fil jima. Ila akhiri berlebih-lebihan di dalam makan, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Sehingga disebutkan berlebih-lebihan di dalam berjima. Kalau tidak mampu dalam hal ini, maka di sini dikatakan al-mubalaghatu fil ibadah. Ai mujawazatu hadis syar'i. Liman lahu hamasah. Maka bagi orang yang memiliki kesemangatan tinggi, syaitan la'anatullah akan datang dari tingkatan yang keenam. Ini yang paling berbahaya orang yang memiliki kesemangatan di dalam beribadah, maka ia syaitan laknatullah itu akan menggelincirkannya dengan melampaui batas dari batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sehingga orang itu tidak merasa cukup dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab syaitan imam menggelincirkan kita dari sisi lalai kita, maka syaitan akan menghiasi perkara dunia sehingga kita tambah lalai Apabila kita orang yang melakukan ketaatan, kemudian kita hamasahnya, kesemangatannya tinggi, maka setan akan berusaha menggelincirkan kita dari sisi gulu. Al-ifrat. Adapun yang tadi adalah tafrid. Artinya berlebihan ataupun kurang. Nah, kalau setan tidak mampu dari seluruh sisi ini, baru setan mengatakan kepada kita, Hada adui. Kata setan ini musuhku. Maka ihwat iman rahimakumullah. Salah satunya adalah orang yang iltija kepada Allah. Orang yang beristianah kepada Allah. Beristiadah kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Jadi Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Sebab Allah Ta'ala telah menyatakan orang yang ikhlas dan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala akan dijaga oleh Allah Ta'ala. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ mustaqim. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat Al-Quran, lihat ya ini, antara bab isti'anah dengan bab ibadah. Jadi ini pawaid yang kita jelaskan dari hadis ini ya. Tentang isti'adah ataupun sejenisnya adalah isti'anah, meminta perlindungan ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah taala. Digabungkan dengan ibadah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana kita tidak boleh sombong di hadapan Allah taala di mana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin manusia terbagi kepada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ahlul ibadah wa ahlu isti'anah. Pahum ahli sunnati wal jamaah ahlul haq. Kelompok yang pertama yang menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Dalam arti di sini termasuk menggabungkan keimanan kepada kodok syara'i kemudian beriman kepada kodok kauni, di mana ia meyakini iman dan ketaatan adalah karena karunia dari Allah Ta'ala. Lalu dia mengimani kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka ini adalah ahlul hak yang menjama antara masyiah Allah Ta'ala berkaitan dengan Ya, irodah Allah Ta'ala, irodah kauniyah dengan irodah syariah. Sedangkan yang kedua, laisa min ahlil ibadah wa laisa min ahlil isti'anah. Fahum al-mutakabbiruna al-kafirun. Orang yang tidak beribadah dan tidak berlindung kepada Allah Ta'ala. Tidak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka mereka adalah orang kafir yang soreh, yang jelas-jelas kufur kepada Allah. Sedangkan yang ketiga adalah ahlul ibadah walaysa min ahlil isti'anah. Fahum. Al-Qadariyah Mu'tazilah. Ad-Dulal. Al-Mutakabbir. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam arti melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tetapi dia tidak meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Di mana dia mengatakan bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh manusia mutlak itu adalah karena manusia saja. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak berkaitan dengan kudroh. Kekuatan Allah Ta'ala. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka ini adalah kodariyah Mu'tazilah yang sesat. Yang mengingkari kepada irodah Allah Ta'ala kepada perbuatan manusia. Sedangkan kelompok yang keempat ini juga dulal, orang yang sesat. Ahlul isti'anah walaysa min ahlil ibadah. Maka mereka itu adalah Qadariyah Jabariyah. Yang mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba terjadi dengan irodah dan kehendak Allah Ta'ala. Tetapi bagi hamba tidak ada irodah, tidak ada kudroh, tidak ada kehendak dan tidak ada kemampuan. Sehingga mereka itu berhujah di hadapan Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Mereka mengatakan maksiat, kan ini adalah irodah Allah Ta'ala. Aku melakukan kemaksiatan ataupun kufur ini irodah Allah Ta'ala. Maka dia berhujah dalam kesesatan dengan irodah kauniyah. Maka mereka sesatnya. Maka ahlul hak adalah orang yang menjama antara ibadah dengan isti'anah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menggabungkan dalam surat yang pertama, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka ihwati iman rahimakumullah. Seorang mukmin di dalam menempuh ibadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hendalah ia beristianah kepada Allah Ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan laknatullah. Dan banyak kita diperintahkan fa'iza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini makna hadis tentang disunnahkan kita untuk berdoa dengan doa ini ketika masuk WC. Masalah Idza dakhala ar-rajulu al-khala wa nasiya an hadza الذكر أن هذا ذكر أن هذا الدعاء Bagaimana jika orang itu telah masuk tapi lupa belum membacanya? Apakah dia membacanya setelah masuk ke dalam? Apakah dia membacanya setelah dia masuk WC atau bagaimana? Atau dia pulang e, keluar lagi? Jadi keluar lagi. Kemudian dia membaca. Iwatu iman rahimakumullah. Yang jelas tidak boleh dia membaca di dalamnya. Membaca zikir kalimat ini ketika ia telah di dalam. Maka kalau dia lupa karena hukumnya bukan wajib, maka dia beristighfar saja nanti kepada Allah Ta'ala karena dia telah meninggalkan perkara yang mustahab. Karena hukumnya adalah sunnah. Dan dia tidak membaca di dalam. Karena zikir bacaan Al-Quran adalah tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor. Iwatu iman rahimakumullah. Bagaimana apabila dia melakukan kodoh hajat? Masalah yang kedua, fisakhra. Ini fidunil bunyan. Apabila seseorang melakukan kodoh hajatnya bukan di WC dan sejenisnya, bukan dalam tempat tertutup, kapan dia berdoa dengan kalimat ini? Berkata para ulama idah syaroa, likasfi siap, ini likasfi siap. Apabila orang memulai ketika dia akan membuka kainnya membuka pakaiannya. tempohnya sarungnya ataupun apa saja yang merupakan penghalang dia. Maka ketika dia akan melakukan hal itu, maka dia berdoa dengan kalimat ini. Dia berdoa dengan kalimat ini. Ini adalah doa. Bagi orang yang akan masuk WC. Yang kedua adalah doa ba'dal khuruj. Dan hadisnya tidak disebutkan oleh mu'alib rahimahullahu ta'ala. Hadisnya datang dari jalannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala gufranaka. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia keluar dari WC maka dia mengatakan gufronaka. Maka dia mengatakan gufronaka. Yang ketika dia masuk apa keluar dari WC maka dia mengatakan gufronaka. Ini dijelaskan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Iwatu iman rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan tentang hadis yang kedua. Ini tidak disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab ini, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan untuk masuknya tadi boleh kita menambah dengan kalimat bismillah. Jadi dengan kalimat bismillah. Idza dakhaltum al-khala faqulu bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khubais. Ihwati iman rahimakumullah. Maka ketika keluar, disunahkan kita untuk berdoa. Ya gufronaka. Dan ini diriwayatkan oleh imam yang tiga. Ya. Oleh imam yang lima, maaf, kecuali imam Nasai. Imam Nasai tidak mengeluarkannya, itu riwayat Abu Daud, Tirmidhi, ya, Ibnu Majah. Kemudian, Imam Nasai tidak mengeluarkannya. Itu dikatakan karena Nabi saw. alaihi wasallam kharaja minal gufronaka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gufronaka. Lalu para ulama mengatakan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika keluar gufronaka? Jadi, kenapa beliau mengatakan ya kalimat gufronaka dan memilih doa dengan kalimat gufronaka? Ada beberapa sisi Dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gufronaka ketika keluar dari WC. Yang pertama dinyatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketika beliau itu dalam keadaan kodoh hajat, maka dia tidak melakukan zikir dan tidak membaca zikir. Maka seolah-olah dia merasa meninggalkan sesuatu yang beliau telah tinggalkan Artinya beliau telah mendawamkannya sebelumnya. Maka beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala gufranaka. Karena telah dinyatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadkurullah ala kuli ahwalhi. atau kuli ah, ahyani. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah Ta'ala dalam setiap waktu. Maka ketika beliau kodoh hajat meninggalkan dikir, maka beliau merasakan bahwasanya dia mukosir Artinya telah meninggalkan dan telah kurang dan telah melakukan sebuah kesalahan, maka beliau beristighfar kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama mengatakan di mana kodohajat hajat itu termasuk nikmat dan kenikmatan. Sebab sebuah barang tentu kita tahu ketika orang itu tidak mampu kodohajat. hajat, tidak mampu kencing ataupun kodo hajat, yaitu buang air besar, maka kita datang ke dokter, bahkan mungkin terjadinya operasi. Maka ketika keluar kotoran, maka itu adalah sebuah kenikmatan sesungguhnya bagi kita. Nah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa langsung melakukan rasa syukur kepada Allah Taala, memuji kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkannya, maka seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar karena tidak langsung melakukan zikir ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ihtimal yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Karena disitu mengajarkan kepada kita manakala syaitan laknatullah ada di tempat-tempat seperti ini dan syaitan laknatullah menggoda kita. Sehingga datangnya hayalan-hayalan dan sejenisnya kepada kita ketika kau hajat. Maka seolah-olah kita telah terganggu oleh syaitan laknatullah. Lalu kita beristighfar kepada Allah Ta'ala karena lalainya. Ataupun dilalaikan oleh syaitan laknatullah. Maka kita lihat ya di dalam pelajaran yang terlalu ketika doa setelah wudhu itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka para ulama mengatakan tatkala kita bersuci bersuci dari jasad maka kita setelah itu bersuci hati kita dari perkara-perkara ria dan yang lainnya maka demikian juga dengan masalah doa setelah keluar dari WC Wallahu alam, hadis yang sahih tentang doa setelah keluar dari WC hanya kalimat gufronaka. Dan tidak ada tambahan Rabbana wa ilaikal masir. Jadi tidak ada tambahan Rabbana wa ilaikal masir. Ataupun doa yang bunyinya Alhamdulilladzi adhaba anil adha wa afani. Maka ini pun hadisnya tidak sahih. Maka Allah alam yang sahih hanyalah satu doa setelah keluar dari WC mengatakan gufronaka. Mengatakan apa? Gufronaka. Nah ini adab yang pertama. Yang kedua yaitu berdoa ketika masuk. Dan berdoa ketika setelah keluar dari WC ini. Nah ini dua adab yang disebutkan oleh mu'alib rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu Qala Ayyub Qadimna asy-Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati harifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Qala al hubus bidammil kha yang tadi jam'u khabith wal khaba'is jam'u khabithah ista'ada dikrun syayatin wa inasihim. Wa qala aidan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rokitu yauman ala baiti hapsah. Faru'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakti hajatahu Mustaqbila syami mustadbirul ka'bati. Nah, ini dua hadis setelahnya berkaitan dengan adab. Kalau tadi adalah adab masuk dan adab keluar, yaitu berdoa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan di antara adabnya yaitu ketika menunaikan kodoh hajat adamu istiqbalil kiblati wa istidbariha. Adamul istiqbalil kiblati wa istidbariha. Di antara adab qada hajat tidak boleh menghadap Ka'bah dan tidak boleh membelakanginya. Yang dimaksud kiblah di sini yaitu kiblatul muslimin menghadap Ka'bah dan menghadap dan membelakanginya. Ya, kita akan jelaskan nanti tentang permasalahannya. Telah diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub kunyah ini. Namanya adalah Khalid Ibnu Zaid Al-Ansari An-Najjari. Dia adalah termasuk orang yang menyaksikan Bayatul Aqabah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah sehingga dibangun masjid dan rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaudarakan yaitu Abu Ayyub Al Ansari dengan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umar. Jadi kedua orang ini termasuk orang pilihan Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu di mana Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu syahid beliau adalah syahid ketika dalam perang Uhud. Di mana Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu seorang pemberani telah dikisahkan di mana Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata ketika dalam perang Uhud, "Allah qad ajidu riha al-jannati duna Uhudin." Sesungguhnya aku telah mendapatkan dan telah mencium wanginya surga di bukit gunung Uhud ini. Artinya ketika dia akan men, apa datang ajalnya kepadanya. Dan dikisahkan bahwasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala sekitar 70 luka. Dan tidak ada satu luka di belakang. Jadi lukanya di depan ini menunjukkan syaja'ah, rujulah pemberaninya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala Dan ketika beliau akan dikapani oleh para sahabat, ya, di mana kain kapan beliau itu tidak mencukupi dan ini menjadi sebuah hukum pikih bagi kita. Maka apabila ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Apabila ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup kepalanya, kemudian kakinya dengan daun-daun. Dengan rumput-rumput pada waktu itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala menangis. Ini kisahnya ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala menangis ketika melihat apa yang terjadi pada Musa bin Umar radhiyallahu taala di mana dia orang yang kaya. Jadi artinya apa yang dimiliki kemudian apa yang telah sampai kepada Musa bin Umar radhiyallahu taala dia menangis. Dia adalah mendapatkan ya Musa apa Abu Ayub ini ikut dalam perang Badar. Kemudian dia juga mengikuti peperangan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia termasuk ikut di dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam memerdekakan Konstantinia ya. Dan ini adalah Abu Ayyub Al-Ansar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia ya. Dan juga hadis-hadisnya banyak ya. Faqala, maka dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita. Apabila kamu mendatangi eh di sini al-ghaid ya ini bisa kepada tempat ataupun yang dimaksud di sini adalah e, perbuatannya. Apabila kamu menunaikan kodo hajat. atas takbilul kiblata, maka janganlah engkau menghadap kiblah. Bigaitin wala baulin, dengan kencing ataupun buang air besar. Wala tadbiruha dan janganlah engkau membelakanginya. Walakin syariku awgarribu, tapi ke timur ataupun ke barat. Ya, waktu itu ini bagi orang Syam ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang yang berarti Syamilu au Jannibu, ke utara atau ke selatan ya karena kiblah kita ke arah apa? Ke arah barat ya bagi orang Indonesia. Maka Ayub lalu Abu Ayub berkata, Qadimna Syama, aku datang ke negeri Syam, fawajadna marahidha, maka aku mendapatkan WC-WC Qad buniyat nahwal Ka'bah. Dia dibangun menghadap Ka'bah. harifu anha. Maka aku berpaling darinya. Wa nastagfirullah. Lalu aku beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nah ini hadisnya. Hadis yang kedua kita bacakan karena punya kaitan dengan hadis yang pertama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala semoga Allah taala meridhoi kepadanya. Dia berkata, tu yauman ala baiti Hafsah." Satu ketika aku naik ke atapnya rumah Hafsah. Dan di sini bukan bukan apa? Bukan mengintip ya. Ataupun ngintai kepada Rasulullah SAW bukan di sini mimbabi artinya itipak saja kebetulan ya. Dia diperintahkan mungkin oleh Habsah. Para itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakdi hajat atau mustaqbil Syam, di mana beliau itu melakukan kodo hajat menghadap negeri Syam, yaitu ketika di Madinah. Berarti di sini menghadap e, membelakangi Ka'bah gitu. Mustadbirul Ka'bati membelakangi Ka'bah. Jadi di sini ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan ya. Dari ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di sini dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis yang pertama tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, di dalam hadis yang kedua ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam didapatkan di mana beliau membelakangi apa? membelakangi Ka'bah, maka seolah-olah adanya ta'aruh di antara dua hadis ini. Bagaimana kita memahami di antara dua hadis ini? Nah, sebelum kita menyebutkan hukum fikihnya, kita akan teliti dulu tentang hadis ini. Nah, hadis hadis ini. Ya. Pertama, hadis yang pertama menjelaskan tentang tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kodoh hajat. Nah, ini adab. Jadi adab ketika kita kodoh hajat. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita menyebutkan hukum fikih berkaitan dengan hadis ini, e, dengan masalah ini, e, Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu ketika ia datang ke negeri Syam, lalu dia melihat orang-orang Syam itu telah menyelisihi hadis yang dia dapatkan. Telah menyelisihi apa yang dia tahu tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakanginya. Lihatlah bagaimana sikap seorang sahabat besar ini. Di mana ketika dia melihat sebuah penyimpangan ataupun kesalahan, maka dia berpaling darinya. Menunjukkan ketinggian ittiba istislam artinya mengikuti dan tunduk kepada syariat. Di mana di sini dikatakan panan harifu anha. Kemudian yang kedua bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala beliau merasakan dosa. Di mana di situ beliau merasakan dosa. Lalu ketika beliau merasa seperti itu, maka dia bercepat-cepat beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari beristighfar di dalam hatinya. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dari sesuatu yang dia lihat telah menyelisih syariah. Demikianlah kondisi para sahabat. Kondisi keimanan para sahabat berbeda dengan kita. Di mana kita kadang-kadang istimror terus-menerus dalam sebuah kesalahan. Dan kita tidak merasa jika seandainya ada kemaksiatan ditakutkan kepada diri kita dan menimpa kepada diri kita. Tetapi lihat seorang sahabat yang besar ini. Di mana beliau berpaling dari sebuah kesalahan. Di mana beliau juga berpaling dari sebuah maksiat. Lalu dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu ketinggian keimanan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Lihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan agama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang satu perkara, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar. Ketika dilarang menghadap dan membelakangi kiblat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua syariku au Jadi berpaling, cari jalan yang lain yang tidak menyelisihi di sini bagi orang-orang Madinah ke timur dan ke barat. Ya. Maka kalau orang Indonesia berarti sekarang ke utara ataupun ke selatan. Ya. Jadi di sini menunjukkan ihwatu iman rahimakumullah bahwa seorang mukmin tidak boleh mendekati perkara yang dilarang dan dia harus mencari makhraj, mencari jalan keluar. Dan ini seorang mukmin ketika dia menghadapi kemaksiatan ataupun sesuatu yang dilarang, maka dia harus mencari jalan yang bisa menyelamatkan dia dari sesuatu yang dilarang itu, dari suatu maksiat itu. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari melakukan tadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, baru kita akan bahas hukum fikihnya di sini yaitu hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qada hajah. Jadi hukum membelakangi kiblat dan membelakanginya. Maka di sini ada tiga pendapat dari kalangan para ulama. Ketika di sini ada dua hadis. Yang pertama adalah kaul Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah perbuatan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kedua seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan ketika beliau melakukan kodoh hajat membelakangi apa kiblah. Bagaimana ini bertentangan? Pendapat yang pertama ia mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar mansuh dengan hadis Abu Ayyub al-Ansari. Dalam arti mutlak tidak boleh melakukan kodoh hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat sama saja di tempat yang tertutup yaitu WC ataupun di tempat yang terbuka. Karena kita kodoh hajat ima dalam tempat tertutup ataupun tempat terbuka ya. Seperti mungkin di hutan eh, dan sejenisnya yang di situ tidak ada apa e, bangunannya. Maka pendapat yang pertama ia mengatakan mutlak tidak boleh baik ketika kita melakukan kodoh hajat di tempat yang tertutup ataupun tempat yang terbuka. Adapun hilaf para ulama telah dinyatakan oleh para ulama diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar ada delapan kaul tentang masalah ini. Jadi ada delapan pendapat. Tetapi saya akan membawakan tiga saja pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan al-jawazu mutlakon. Boleh secara mutlak di mana dinyatakan hadis Abdullah bin Umar sebagai mansuh, sebagai nasih. Maaf, hadis Abu Ayub mansuh dan hadis Abdullah bin Umar sebagai nasih, penghapus kepada hadis Abu Ayub. Jadi perbuatan Nabi SAW sebagai nasih. Kepada hadis yang pertama tadi. Lakin wallahu alam ar-raji an-nasluka maslaka al-jam'i لأن العمل بين دليلين أقوى وأصلح وأحسن من إحمال أحدهما Tetapi Allah alam pendapat yang rajih yang kuat kita akan menjama di antara dua hadis ini. Menggabungkan di antara dua hadis ini. Kita tidak menggunakan nasi mansu ataupun tarjih. Mana yang lebih kuat di antara dua hadis ini? ataupun kita menggunakan nasi mansuh karena telah di, tidak diketahui juga mana mutaqaddim wa mana mutaakhir dari dua hadis ini maka kita mencoba untuk menjama dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama menjama di antara dua hadis ini sedangkan tariqatul jam'i di kalangan para ulama ada dua bagaimana menjama di antara dua hadis ini dan para ulama usuliyun mengatakan dan di, juga para fuqaha mengamalkan dua dalil lebih utama ketimbang kita menjatuhkan salah satu di antara dalil itu. Sehingga para ulama menyebutkan di antara torikoh cara ahli sunnah dalam memahami dalil al-jam'u bainal adillati fi kulli mas'alah. Menjamak menggabungkan di antara dalil-dalil dalam setiap masalah. Jamak yang pertama, jadi artinya torikotul jam'i yang pertama, di mana para ulama mengatakan, ya, ada mujawaz istiqbalil kiblati wal istidbariha ya, yaitu apabila kodoh hajat pim, pimakan pigoiril bunyan yaitu apabila seseorang melakukan kodoh hajat bukan di tempat bangunan ataupun fisahro yang dimaksud di sini apabila di tempat yang terbuka maka telaran melakukan kodoh hajat menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak mengamalkan hadis yang tadi. Sedangkan idza kana fil bunyan fayajuz apabila dalam bangunan maka boleh amalan li hadis Abdullah bin Umar sebab mengamalkan hadis Abdullah bin Umar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu itu yaitu membelakangi apa kiblah membelakangi kiblah berarti di sini boleh ketika di bangunan. Jama yang kedua di sini lebih sempit daripada jama yang pertama. Yaitu apa? Boleh hanya membelakangi. Kalau apa? Kalau menghadap tidak boleh. Artinya kalau membelakangi boleh sebab ada hadis Abdullah bin Umar. Tetapi kalau menghadap tidak boleh sebab tidak didapatkan Nabi SAW pernah melakukannya. Nah, seperti dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam beberapa tempatnya. Di antaranya dalam syarah Bulughul Maram beliau menyatakan demikian juga dalam syarah Zadul Mustaqna. Ihwatu iman rahimakumullah dan yang paling aslah, yang paling baik di mana kita menjauhinya. Jadi kita menjauhinya kalau kita membangun WC, maka diusahakan kakusnya ataupun klosetnya itu menghadap ke utara ataupun menghadap kemana? ke selatan gitu. Jadi tidak menghadap kiblat ya, tidak menghadap ke barat kalau kita di Indonesia sekarang. Supaya kita menjauhi dari masalah ini. Ya, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Maka adab ini. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, dinul Islam menganjurkan untuk menghormati tempat-tempat yang terpuji. Jadi untuk menghormati tempat-tempat yang yang terpuji ya, untuk menghormati tempat-tempat yang terpuji. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Maka dalam poin yang kedua ini, ya, hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang tempat kodoh hajat. Maka di sini ada beberapa tempat yang dilarang secara syariat untuk menunaikan kodoh hajat. Yang pertama adalah tadi tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh apa membelakanginya. Nah, kemudian ada tempat-tempat yang terlarang yang lainnya. Salah satunya adalah tidak boleh di masjid. Jadi tidak boleh melakukan qada hajat di masjid ya. Ya seperti dalam hadis ya tentang Arab Badui itu. Ketika Arab Badui itu datang ke masjid lalu dia kencing di masjid, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Ini menunjukkan tidak boleh. Kemudian diantaranya adalah di tempat berteduh orang dan pada tempat lalu lintas orang. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ittaqu alla inaini alladhi yatakhala fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah kamu kepada dua laknat. Ataupun menyebabkan kamu akan mendapatkan laknat. Yang pertama orang yang menunaikan kodoh haji di tempat jalan orang. Itu jalan yang dilalui oleh orang. Ya, jadi, jadi jalan yang dilalui oleh orang. Maka itu tidak tidak boleh. Dan kita akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Yaitu at-tardu min rahmatillah di mana kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ketika orang itu melakukan kodoh hajat di tempat yang terlarang. Itu diantaranya jalannya orang. Yang kedua, awfidillihim Ataupun di tempat berteduhnya orang. Ada pohon. Umpamanya lalu dia apa melakukan kodoh hajat di tempat ketika banyak orang berteduh di situ. Sehingga di situ. Maka itu akan mendapatkan laknat. Terlarang. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan ittaku al-mala'ina salasa. al baros fi mawarid wa qairatut tariq wa dhilli. Tiga perkara yang harus dijauhi sebab itu akan mendapatkan laknat, mendatangkan laknat. Yaitu kodo hajat di mata air ataupun pokok air ya. Al-mawarid ay mawaridul ma. Yang kedua di jalan yang dilalui oleh orang yang ketiga di tempat berteduh. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang lainnya dijelaskan tidak boleh melakukan kodo hajat dalam air yang tergenang. Di mana Nabi SAW menyatakan, Layabulan ahadukum fil ma'idaimi. Tidak boleh salah seorang di antara kamu kencing dalam air yang tergenang. Sebab ini juga menyak, apa, memadorotkan orang. Akan mendatangkan madorot bagi yang lain. Kemudian juga tidak boleh melakukan kodoh hajat. Yaitu apa? Di tempat lubang. Yaitu apa? Di lubang. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau dinyatakan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang yaitu apa? Anil baul awul gaid fil hujr. Yaitu orang melakukan kodoh hajat seperti kencing dalam lubang lubangnya. Yang dimaksud di sini bukan lubang yang dibikin. Kalau lubang itu dibikin oleh kita untuk kodo hajat boleh. Yang dimaksud di sini ya tempat yang kecil yang di situ merupakan persinggahan semut, persinggahan kadal, kasir dan sejenisnya. Maka tidak boleh sebab itu akan mengganggu binatang tersebut. Dan di sini menunjukkan apa? E, Islam dan syariat Islam itu menjaga sekali tentang apa hak-hak orang lain, termasuk hak apa? Hak binatang. Tidak boleh di apa? Di dianiaya ataupun kita tidak boleh untuk berbuat kedoliman, ya. berbuat kedoliman. Kemudian diantaranya di tempat-tempat yang mulia, ya, di tempat-tempat yang mulia, ya, yang akan mengganggu orang, ya, itu juga terlarang. Sebab intinya dalam syariat Islam ini tidak boleh apa mendolimi, menyakiti orang. Ya seperti umpamanya e, di dalam hadis ya. Al imanu bid'un wasab'una syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit Jadi iman sekian atau 60 sekian ataupun 6 70 sekian cabang. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Ya, memindahkan duri dari jalan. Maka di sini menunjukkan tidak boleh kita melakukan kodo hajat, kemudian setelah itu akan mengganggu orang. Jadi akan mengganggu, mengganggu orang. Nah, maka ihwatu iman rahimakumullah, ada adab yang lain ya. Yang di sini masuk kepada poin yang tadi. Jadi tempat-tempat yang terlarang tadi seperti masjid, ya. Kemudian apa? E, air yang tergenang, kemudian tempat berteduhnya orang, dalam jalannya orang. Bahkan telah disebutkan dalam hadis yang lain yaitu di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah tahta asjalil musmirah. Ya. Jadi ini terlarang. Kenapa ya? Ya dimungkinkan karena ya seperti mungkin dalam poin yang lain para ulama membahas tentang jalalah, yaitu binatang yang makanannya apa? E, jalalah yaitu binatang yang makanannya yang najis, maka itu tidak boleh dimakan. Nah, tetapi sebagian para ulama mendoibkan hadis tentang e, masalah ini. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah di sini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang memungkinkan akan menyebabkan orang lain itu terkena madorotnya, maka tidak boleh. Nah, oleh sebab itu disunahkan di dalam kodoh hajat itu al-ibtiad wal istitar. Yaitu menjauh dan menjaga aurat. Jadi menjauh dan menjaga aurat. Nah, dinyatakan dalam sebuah hadis ya, hadis Jabir Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakana la ya'til baraja hatta yaghiba fala yura. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bersamaku ataupun kami safar bersama Rasulullah wasallam, maka beliau tidak mendatangi tempat qada hajat ataupun beliau tidak melakukan qada hajat sehingga dia itu apa e, goib ataupun tiada dari pandangan kami sehingga tidak dilihat. Nah, kenapa disunahkan ibtiad? Jadi menjauh. Ya, menjauh dari pandangan orang. Manfaatnya ada dua, dijelaskan oleh para ulama. Ibtiad. Jadi menjauh. Yang pertama supaya tidak terganggu dari baunya. Yang kedua supaya terjaga apa? Auratnya. Dimana adab ketika menunaikan kodoh hajat seseorang itu harus menjaga pandangan orang ataupun menjaga auratnya dari pandangan orang. Ya. Yang kedua, dia harus menjauh di, menjauhkan itu agar orang tidak mencium baunya. Sebab kalau orang mencium baunya telah teraniaya dia. Kita telah berbuat kedoliman. Lihat ya ke syariat Islam, dinul Islam, jangankan membolehkan membunuh, melakukan keonaran, melakukan kerusakan, sampai mengajarkan tidak boleh orang lain terganggu dengan bau. Ya, terganggu dengan dengan bau. Maka kalau kita melaksanakan syariat Islam ini indah. Bahkan kita dalam adab mungkin sekarang membuang sampah dan sebagainya. Ya, membuat kakus dan sejenisnya. Ya termasuk apa? Adab seorang sekarang bikin perusahaan dan sebagainya. Yang kira-kira akan memadorotkan manusia dari limbahnya dan sebagainya dilarang. Maka Islam intinya apa? Menciptakan kedamaian, ketentraman, kemaslahatan dan menolak berbagai kemodorotan. hatta dalam kodoh hajat sehingga dalam bentuk kodoh hajat disunahkan untuk menjauh, disunahkan untuk bersembunyi dengan tujuan dua perkara, menjaga aurat dan untuk tidak memberikan modorot kepada orang. Barangkali belum kita bisa sempurnakan pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan adab qada hajat kita baru membahas sebagiannya saja. Nah, demikian ikhwatal Islam, azanillah iyyakum. Penjelasan yang e, begitu rinci dan jelas sekali bagi kita tentang begitu lengkapnya syariat Islam mengatur segenap kehidupan kita sehari-hari. Khotbah Islam para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama Ustaz ya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Pak? dari Taufik di Cibitung. Silakan Silahkan Pak Taufik. Uh, eh, Ustaz mau tanya Ustaz, uh, eh, iya. saya dapat informasi waktu kajian juga dari Ustaz Salam bahwa uh, untuk uh, berzikir di dalam kamar mandi itu uh, tidak ada dalil yang jelas melarang. Gitu. Mm, iya. Terus uh, kalau kita mau pakai baju di kamar mandi kan ada doa memakai baju, terus ada cermin kita mau ber, bercermin di hmm. kamar hmm. mandi gimana Ustaz? Iya. Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Ustaz? Iya. Iwatu iman rahimakumullah. Ya. Eh, berkaitan dengan apa tadi? berdikir, eh, berdikir ya. di kamar mandi. Ya, hmm. berdikir di kamar mandi. Ya, yang mengatakan boleh berdalil dengan dalil umum ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha fi kulli ahyanihi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir dalam setiap waktunya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdikir dalam setiap waktunya. Iya. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah, ya ada hadis yang lain di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika beliau sedang melakukan kodo hajat. Jadi beliau sedang melakukan kodoh hajat. Lalu ada orang yang menyalami kepada beliau. Ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkannya sehingga beliau itu telah selesai setelah beliau bertayamum. Maka beliau menjawab menjawab salam tersebut ya. Menjawab salam tersebut. Nah, sebagian para ulama beristimbat dengan dalil ini ataupun hadis ini bahwa apa ketika kodoh hajat dan termasuk ketika dalam tempat yang kotor itu tidak melakukan apa dikir ya tidak melakukan dikir dalam arti di sini dikir yang dilapadkan hmm. dikir yang dijaharkan ya ini e, dasar yang pertama kemudian juga para ulama e, berdalil dengan dalil yang umum yaitu firman Allah taala wa may syairullah Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka itu adalah termasuk ciri ketakwaan dan bagian dari ketakwaan dan menunjukkan kepada ketakwaan. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ya kalau masalah ada perbedaan, masalah khilafiyah, istihadiah para ulama, ya bagi seorang muslim, ya dia memilih apa-apa yang telah dikatakan oleh para ulama nah, hmm. dan apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama dengan mengikuti dalil apa-apa yang iya, mereka telah hmm. bawakannya, telah bawakan. Jadi kalau masalah ini dalilnya ada juga yang ya, mengatakan ya. tadi boleh yaitu dengan menggunakan hadis yang umum. Dan yang mengatakan tidak boleh ya jelas tadi ada hadisnya juga ada nas yang nas yang umum tentang kewajiban kita untuk menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Kita angkat berikutnya dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. Mohon iya. maaf dikecilkan radio monitornya Pak atau agak jauh. Dari mana Pak? Dari Muhammad Mas Bob. Silakan. Di Menteng Pak. Silakan pak. Iya. Bapak. Mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ini Ustaz saya kalau lagi sholat itu suka sering buang angin jadi hmm. ketika saya batalkan putusan batal nih langsung wudhu lagi begitu buang anginnya jelas pak ya hmm. buang anginnya jelas, jelas maksudnya seperti, seperti nahan gitu kok oh, oh menahan hmm. seperti nahan akhirnya saya akhirnya ragu-ragu timbulnya gitu oh, gitu ada putih okay. batal wudhu lagi saat lagi gitu lagi Ustaz. terus akhirnya hmm. terpaksa hmm. ya, ya terpaksa kan gitu gimana Pak Ustaz iya, iya nang mantap minta tolong penjelasan Pak Ustaz terima kasih Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dak ma yarubuka ilama la yarubuka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tinggalkan ya, apa yang kamu ragu dan ambillah sesuatu yang kamu yakin, ya, tidak ragu. Kemudian al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh apa? Oleh keraguan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ya yang berkaitan dengan e, nawakidul wudu yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam hadis ya yang kita perlu untuk berhati-hati karena ini tadi dikatakan waswatu syaitan. Di antaranya ida ja'ahadukum asyaiton faqala innaka qad ahdatsa falyaqul innaka kadzabta. Kemudian juga dalam hadis apabila kamu diragukan kharaja ya apakah keluar dari perutmu sesuatu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yakhrujanna hatta yasma sautan au yajida rihan. Maka janganlah kamu keluar dari solat sehingga kamu mendengar suara ataupun mencium bau. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suka memiliki penyakit, artinya was-was di dalam solat ataupun yang lainnya keluar dari dubur kita sesuatu, iya. maka caranya tadi tidak boleh kita mengikuti was-was itu. Hmm. Sehingga kita yakin mendengar suara ataupun kita mencium bau. Hmm. Sebelum itu maka kita tidak boleh mengikutinya. Bahkan tolaklah was-was itu. Bahkan tolaklah perasaan itu. Tetapi jika pertanyaan yang kedua, di mana seseorang memiliki penyakit, iya, artinya keluar angin terus dia tidak mampu untuk menahannya dan terus-menerus keluar gitu. Mungkin per menit sekali ataupun setengah menit sekali dia keluar, maka hukum dia seperti hukum salasil baul. Artinya hmm. orang yang kencing terus. Yeah. Apa hukum dia? Dia berwudu dalam setiap mau sholat. Hmm. Kalau dia setelah wudu kemudian sholat keluar terus ya, maka insya Allah dia mendapatkan toleransi dari Allah Ta'ala, hmm, hmm. artinya mendapatkan maaf tidak apa-apa. Hmm. Nah. Taib. Kembali dari penelpon yang ketiga di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dengan Heri di Bekasi Timur. Silakan Pak ya. Heri. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak ah, mau Ustaz, bagaimana etika ketika buang air kecil itu berdiri dibolehkan atau enggak hmm, hmm. yang kedua Ustaz kalau dalam keadaan gelap kemudian kita buang air kecil terus kita rasakan air itu mengenai pakaian kita apakah boleh kita memercikkan air ke pakaian kita Ustaz hmm. iya nah, Assalamualaikum nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tips yang pertama mengenai kencing berdiri ini. Uh, mengenai kencing berdiri kita akan bahas nanti. Hmm. Tetapi ya karena udah ditanyakan ya, hmm. yang jelas kencing berdiri ada dua hadis ya. Hmm. Dari para sahabat, pertama dari Aisyah radhiyallahu taalaanha beliau mengingkari Rasul kencing berdiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu taalaanha berkata, "Man hadatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu." maka yabulu illa jalisan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila ada seseorang menceritakan kepada kamu bahwa bahwasanya Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, maka jangan dibenarkan. Jadi jangan diterima beritanya. Beliau tidak pernah kencing kecuali duduk. Ini apa e, pengakuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain juga ada kesaksian dari sahabat yang lain. Jadi dari sahabat yang lain. Di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dinyatakan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha wa fi riwayatin ada ila subatati qaumin fabala qaima. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada pembuangan sampah sebuah kaum, ya, satu kaum maka dia kencing sambil berdiri. Jadi di sini kan ada dua hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu mengingkari radhiyallahu taala anha mengingkari Rasul kencing sambil berdiri. Sementara hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau apa? mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Adapun adabnya, kencing sambil duduk adalah lebih aula ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, ablag fisatil aurah. Jadi di sini lebih di dalam menjaga aurat ya. Ketika orang kencing sambil apa? Duduk. Hmm. Yang kedua, yaitu lebih selamat minal waswas. mana ketika orang kencing merasa takut ketika apa berdiri bahwa e, percikan airnya itu akan mengenai apa kainnya. Hmm. Jadi akan mengenai kainnya. Kemudian yang ketiga bahwa ketika orang kencing berdiri maka kemungkinan cipratan ketika e, tanahnya itu solab, tanahnya itu apa keras, keras gitu kan, hmm. itu bisa e, percikannya itu mengenai ke ke kaki. Ya. Maka hmm. kencing sambil duduk lebih aula, ya. Yeah. artinya lebih utama. Hmm. Tetapi ihwati iman rahimakumullah, walau alam kencing sambil berdiri itu tidak termasuk haram. Hmm. Dan tidak termasuk perkara yang dikatakan apa? Tidak terpuji. Artinya sebuah ahlak yang tercela ya. Sebuah ahlak yang tercela ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Dan di sini kita menjama apa yang diketahui oleh Hudzaifah sebagai dalil kepada apa yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hmm. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau apa menyamai Rasulullah SAW menyertai Rasul itu banyaknya di rumah. Iya. Maka apa yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu itu apa kebanyakannya adalah ketika hadir di rumahnya dan apa yang diketahui oleh Hudaifah sebagai dalil. Maka di sini dalam kaidah usul ya ada kaidah al-musbitu muqaddamun alal manfi. Hmm. Artinya yang menetapkan didahulukan kepada yang tidak menetapkan, artinya yang menafikan. Kenapa? Karena di sini katakan al ilmu dalilun alaman lam yakan. Artinya ilmu yang diketahui oleh Hudaifah sebagai dalil kepada yang tidak diketahui. Hmm. Ini secara kaidah umumnya. Hmm. Allah Taib, mengenai kencing dalam uh, kondisi gelap. Uh, kon kondisi gelap ya, hmm. ya, artinya tadilah. Yeah. Di mana orang itu apa? Di mana orang itu harus beramal dengan yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak. Hmm. Kalau tidak yakin bahwasanya terkena, asalnya tidak terkena gitu. Kan. Hmm. Kalau yakin terkena, maka tidak cukup dengan diperciki, wajib dicuci. Ya. Yeah. Hmm, hmm. Jadi wajib dicuci, tidak bisa hanya di apa diperciki air. Hmm. Maka itu wajib dicuci wallahu Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat di 0217073653. Ustadz Barokallah Fik, bagaimanakah bila terlanjur membangun WC yang membelakangi atau uh, menghadap kiblat karena ketidaktahuan saat membangunnya? Eh, mungkin ada uh, jalan keluar. Nah, jalan keluarnya. Jalan keluarnya tinggal kita melakukan kodoh hajatnya tidak menghadap kiblat hmm. ataupun membelakanginya kan hmm, gampang. Gitu ya. ya. Kita hmm. ketika melakukannya tidak tidak apa? Tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Iya. Nah, kemudian untuk berikutnya tadi disebutkan ya dari pesan singkat masih tadi disebutkan bahwasanya kita tidak boleh uh, buang hajat di masjid. Eh, yang menjadi permasalahan bagaimanakah apabila bangunan WC ataupun kamar mandi tersebut ada dalam satu bangunan masjid? Apakah ada ketentuan syariat untuk uh, memisahkan antara bagian kamar mandi atau WC tersebut dengan masjid? Demikian. Allah alam yufsalu bin niyah. Jadi dipisahkan dengan niat yang membangunnya itu. Jadi dipisahkan dengan niat yang membangunnya. Kalau yang membangunnya itu adalah meniatkan WC, ya hukum WC. Kalau yang membangunnya meniatkan itu adalah masjid, maka masjidnya. Ketika orang telah meniatkan ini adalah bangunan WC, ini adalah bangunan masjid, maka hukumnya telah berbeda gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang umpamanya apa e, digabungkan ataupun berdekatan ataupun menyatu. Sebab ya kita mengetahui ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Al umuru bima qasidiha. Hmm. Itu dalil dalil apa usulnya gitu ya. Nah. Dalil Nasnya innamal a'malu binniat. Setiap amal tergantung kepada niat. dan hmm. Dan kaidah usul fikih mengatakan al umuru bimaqasidiha. Jadi setiap perkara tergantung kepada apa? niatnya. Jadi dipisahkan oleh niat hukumnya. Hmm. hmm. untuk selanjutnya dari Abu Khadijah di Bintaro berkaitan dengan wudu dengan eh, pelaksanaannya di kamar mandi Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian mengenai eh, zikir-zikirnya atau zikir sebelum wudu uh, apakah juga diperbolehkan untuk dilafatkan ketika di dalam kamar mandi? Allah alam ya tadi dikatakan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi saya berpendapat tidak dijaharkan untuk membaca Bismillah ketika di WC-nya. Ya Oke. ketika hmm. kita berwudu di WC dan hukumnya boleh kita wudu di WC-nya. Hmm, nah. Kemudian kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Kami persilahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Silakan dari mana? Di Umu Wildan di Kalimalang. Silakan iya. Umu Wildan. Iya begini, saya mau tanya bagaimana jika seorang wanita yang habis melahirkan baik itu normal ataupun sesar, terkadang mereka punya perasaan nyeri untuk uh, membuang hajat sambil jongkok gitu hmm. atau kajaitan nanti ini walaupun tidak gitu tapi ada perasaan seperti itu jadi uh, seorang ibu memilih terkadang beberapa uh, berbuang hajat itu dengan keadaan berdiri Hmm. aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dikatakan ya, walaupun tidak ada alasan ya, ya tidak ada alasan ya kodoh hajat tadi kencing sambil berdiri, jadi tidak termasuk haram hukumnya. Iya. Ya, ya apalagi apabila seorang wanita tadi ketika setelah dia itu apa e, melahirkan karena hmm. dia merasa takut lalu dia melakukan kodoh hajat sambil berdiri umpamanya, iya. maka itu tidak terlarang insya Allah. Tetapi yang jelas dia harus membersihkannya dan menjauhkan badannya dari apa? Dari najis dan membersihkannya dari dari najis itu. Karena dalil Hudzaifah radhiyallahu taala itu adalah sebagai dalil yang kuat yang mengatakan tentang bolehnya. Tapi hal ini tidak terbatas untuk laki-laki saja saja. Tidak terbatas untuk hmm, laki-laki. Hmm, hmm, Kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz, iya. saya hmm. berpenyakit prostat ya. Oh, iya. Hmm. Sulit sekali kalau kencing itu. Iya. Terutama waktu di Masjidil Haram di Nabawi itu iya. kencing itu susah. Iya. iya. Sehingga kadang-kadang suka bersisa gitu. Hmm. Kalau ditunggu lama ketinggalan sholat ya serba salah iya, ya. Iya. yang pertama. Yang kedua tadi walaupun sudah diterangkan tapi saya ingin juga minta konfirmasi kan di hmm. gedung-gedung di Indonesia sekarang itu kan sudah ala barat hmm. di rumah sakit seperti saya yang penyakitan ini pengen kencing di tempat kencingnya kan berdiri yeah. terus kalau mau buka WC rasanya kok uh, lebih nggak enak lagi gitu nah ini gimana Ustadz saya suka kadang-kadang suka merasakan kalau malah udah sampai di Majelis Haram harus kembali lagi ke WC iya. padahal uh, uh, sholat sudah akan dimulai. Iya, ini iya. gimana Ustadz men menanggulangi masalah ini gitu. Iya. Jazakallah khairan katsira. Iya. Yang iya. pertama tadi telah jelaskan bahwa seorang mukmin harus berusaha untuk menolak apa yang dinamakan dengan was-was ya. Jadi perasaan-perasaan punya perasaan tertinggal, perasaan ini masih keluar dan sebagainya. Sebab itu memang jelas ya was-was dari syaitan. Laknatullah dan kita harus menolaknya da mayuribuka ila ma la yuribuka al yaqinu la yuzalu bisyak ya. ini kan jelas ya e, dalil dari hadis kemudian juga penjelasan para ulama yang kedua bahwa apabila tadi bapak memiliki penyakit yang tadi ya kemudian senantiasa tersisa gitu ya iya ya kemudian tidak mampu untuk mengelakkan diri dari hal itu ya mengelakkan diri dari hal itu maka insyaallah makdur artinya mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian yang ketiganya tadi berkaitan dengan mungkin e, kencing sambil berdiri e, ya yang sekarang itu tempat-tempat hmm, WC. Hmm. Hmm. Allah alam tadi telah dijelaskan bahwa dalilnya sorry, dalilnya jelas di mana Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qada hajat sambil berdiri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qaima wa fi riwayatin ata ila subatati qaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam e, sampai ke pembuangan sampah satu kaum lalu dia kencing sambil berdiri dan tadi dikatakan bahwa e, para pukoha dan ulama usliyun menetapkan sebuah kaidah al-musbitu muqaddamun alal manfi. Jadi yang menetapkan didahulukan kepada yang e, apa meniadakan. Walaupun kaidah ini tidak secara mutlak Di dalam setiap masalah e, yang menetapkan harus didahulukan kepada yang hmm. menafikan. Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dari Pak Agus dari Jakarta. Silakan iya. Pak Agus. Eh, ini kondisi saya kan sakit sudah susah berjalan. Iya pak. Nah, hmm. terus saya kencing sama buang air besar. Kalau saya bersihkan pakai tisu boleh nggak tuh Ustaz? Iya iya. Taip. Cukup pak. Terima kasih. Cukup pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tisu itu termasuk ya diperbolehkan untuk uh, membersihkan dubur dan kubul ya. Dan tentunya nanti akan ada hadisnya tentang masalah ini, yaitu e, beristijmar itu dengan batu wanahwihi dan sejenisnya, kalwaroki hmm. ya, seperti dengan daun dan yang lainnya. Ya, seperti tisu dengan daun dan termasuk dengan apa? Tisu ini. Dengan tisu. Hmm. Tetapi bagi bapak ya nanti akan disebutkan adabnya maka hmm. mesti ganjil. Hmm. Ya bagaimana dengan tisu ganjil gitu ya? <laughs> ya bisa saja mengambilnya tiga kali. yeah, iya. Artinya tiga lipatan ataupun tiga ini kan bisa. Hmm. Tapi hmm. nanti saya akan jelaskan ya di pertemuan yang akan datang tentang beberapa adab yang lain di mana disunahkan untuk witir menggunakan batu. Ya. Hmm. Nah kalau batunya witir artinya tiga, lima, tujuh, sembilan gitu ya. Maka kalau dengan tisu bagaimana witirnya? Sebenarnya bisa witirnya, yaitu ya. dengan mengambilnya tiga kali -hmm. dan lima kali ataupun seterusnya Allah. Ya, Kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali. Ustadz, adakah e, perbedaan hukum bagi kamar mandi yang e, tidak ada WC-nya dengan kamar mandi yang terdapat WC? Allah alam kalau di situ dijadikan tempat kan kodoh hajat tidak mesti ada apa? Kalau itu di, hmm. dijadikan tempat kencing itu ya, tempat itu tempat kencing. Sama saja. Ya maka hukumnya sama saja. Hmm. Tetapi kalau sama sekali tidak diniatkan di situ apa? E, tempat untuk apa? Untuk kencing dan sejenisnya, maka hukumnya bukan hukum hukum khola ya. Sebab hmm. yang dimaksud dengan khola itu makan tempat yang disediakan di kodo ilhaja. Adapun mandi bukan kodo haja. Hmm. Allah Allah. Kita angkat dari Pak Adi di Pasar Rebo. Ustadz tadi disebutkan bahwasannya setan akan masuk saat berlebihan di dalam makan. Mohon penjelasan seperti apakah makan yang uh, perlebihan yang akan uh, menimbulkan eh, kata-kata masuk di sini jangan salah paham masuk <laughs> merasuk ya bukan ya iya. tetapi disitulah pintu syaitan akan menggoda kita hmm. jadi yang dimaksud madakhil hmm. yang saya bahas tadi itu walaupun iya setan itu akan merasuk kepada tubuh manusia ya, dan akan ya bisa kesurupan manusia ya nah itu jelas ya akidah di sunnah tetapi yang saya masuk di sini dimaksudkan di sini adalah madahil itu pintu setan akan menggelincirkan kita. Ya. Al-mubalaghah fit ta'am. Jadi berlebih-lebihan di dalam makan. Sisi mana? Ya banyak. Sisi pertama di mana orang baka, banyak makan itu akan menjadi kasar. Jadi kalau melampaui batas itu akan menjadikan badannya itu lesu, badannya itu keberatan, sehingga lalai dari untuk melakukan banyak perintahnya. Itu yang dimaksud ya. Ya kalau orang melampaui batasnya ya umpamanya dalam makannya sehingga banyak tidur gitu kan. Iya. Berat gitu untuk melakukan perintah, melakukan aktivitas. Demikian juga banyak tidur. Banyak tidur. Kemudian banyak jima. Di mana apa? Banyak jima, banyak tidur, banyak makan itu sesuatu yang akan mewariskan lemah gitu ya. Lalai kepada tubuh, kepada tubuh. Juga kemalasan Ustaz. Ya, ya malas ya. <laughs> dan malas itulah yang hmm. merupakan pintu syaitan laknatullah. Hmm. Jadi pintu syaitan laknatullah. Adapun banyak berbicara, kalau orang itu apa panjang berbicara kan biasa gitu. Itu suka datang yang ketiganya itu adalah syaitan laknatullah. Kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari iya. mana? dari Bu Fikri di Tambun. Silakan Ibu. Ini Pak saya tuh pernah dengar katanya kalau orang lagi haid itu Uh, kalau rambutnya jatuh itu harus dikumpulin terus nanti hmm. kalau pas suci katanya dimandiin bareng terus uh, sedangkan rambut saya kan rontok gitu yeah, yeah, jadi bener. kan susah nginiinnya itu hmm. uh, hmm. eh, bener apa enggak iya, sama yeah. ini katanya um, buang kuku gitu kalau motongan kuku juga harus dikumpulkan hmm, hmm. iya uh, hmm. itu tuh ada hadisnya apa enggak gitu Baik. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, kita akan datang juga kepada bab head ya insyaallah. Hmm, insya Allah. Bahkan bab head ini ya ilmu yang sangat luas dan hmm. nanti mungkin pembahasan yang termasuk sangat indah sekali ya berkaitan hmm. dengan masalah head ini. Ya sangat diperlukan oleh para hmm. ibu dan seluruh ya para wanita ya, ya baik hmm. yang dewasa ataupun belum dewasa ya harus hmm. memahami tentang ahkam ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. tidak ada dalilnya bahwa apabila rontok rambut ataupun kuku tidak boleh dipotong ya. Kalau kita potong maka nanti harus dikumpulkan kemudian harus dicuci ya. Itu tidak ada dalilnya dan itu tidak hmm. dibenarkan wallahu a'lam. Kembali dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Uh, saya dengan Lidehua di Jakarta Pak. Iya. iya. Hmm, silakan uh, Pak. Eh, saya mau nanya uh, kalau kamar itu di dalam kamar itu ada kamar mandi gitu ya, iya. dipakai sholat terus ngadepnya ke arah WC iya. tapi WC-nya itu uh, tidak membelakangi atau menghadap kiblat gitu, iya. gitu Pak. Jadi kan ada bangunan apa namanya ada di kamar itu ada bangunan kecil gitu kan. Iya. Nah, itu hukumnya bagaimana ya Ustaz ya untuk sholat? Ya? Hmm. Terima kasih. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah alam kalau udah dipisahkan ya dipisahkan. Dipisah tembok begitu. Dipisah tembok ya hmm. antara beda ruangan rumah, intinya. Beda ruangan itu hmm. tidak mengapa insya Allah ya. Tidak Baik. mengapa insya Allah. Semoga bermanfaat. Kita angkat e, berikutnya. Tampaknya ini penelpon terakhir saja untuk iya. kesempatan iya. kita siang hari ini. Assalamualaikum. Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dengan Wahid di Pulau Jaya. Pak. Silakan Pak Wahid. Uh, Ustaz, ini mohon dijelaskan lagi tentang kaidah yang tadi itu yang menetap menetapkan lebih dahulu daripada yang menafikan itu maksudnya apa Ustaz? Hmm, Oh, Mohon dijelaskan. Iya iya. Terima kasih Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya ini dalam ilmu hadis juga dalam usul termasuk fikir. usul fikih. Hmm. Nah sekarang kita lihatkan e, tadi Aisyah itu menafikan, meniadakan gitu. Penafian itu peniadakan, hmm. pengingkarannya. Terhadap dia mengingkari hmm. bahwa Rasul kencing berdiri kan iya. Aisyah yeah. radhiyallahu taala anha. Yeah. Sedangkan Hudaifah beliau menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW kencing berdiri. Hmm. Di sini kan ada dua riwayat, riwayat yang menafikan, meniadakan. Saling bertentangan. Ya. Hmm. Kemudian ini riwayat yang menetapkan, ini kan bertentangan ya. Hmm. hmm. Al musbit wal manfi. Jadi yang menetapkan, yang menafikan. Kalau kita mendapatkan dua riwayatnya, hadis dua riwayat, yang satu menafikan, yang satu meniadakan. Nah, maka bagaimana toriko cara yang benar di dalam menyikapi ini? Jadi dalam menyikapinya. Nah, adapun langkahnya tadi saya tidak menjelaskan langkahnya. Kalau ditanya ini langkahnya jadi panjang gitu ya. <laughs> Masalah usul kemudian pembahasan khusus <clears throat> ya. Jadi begini. Hmm. Pertama kita harus meneliti tentang kesohihan kedua hadis itu ya. Hmm. Pertama apabila kedua-duanya baib, ya udah berhenti aja gitu. Jangan jangan kita disibukkan oh ini hadis menafikan, hadis menetapkan ya. Hmm. Kalau kedua-duanya baib, udah ya. Yang kedua, kalau salah satunya sohi salah satunya baib, umpamanya yang menetapkan sohi tapi yang menafikan baib, udah kita ambil yang menafikan atau yang menetapkan sahih yang menafikan dhaif kita ambil apa yang e, apa yang menetapkan ya jadi yang menetapkan kita ambil yang menafikan kita tolak atau yang menafikan sahih yang menetapkan dhaif maka kita ambil yang menafikan nah ini kalau langkah-langkahnya ya ini langkah yang pertama teliti tentang kesohihannya apabila dhaif keduanya maka to, apa tinggalkan apabila salah satunya sahih maka ambil yang sahih Nah, langkah yang ketiga kalau didapatkan kedua-duanya sahih. Ya. Jadi kedua-duanya apa? Sahih. Maka iwat iman rahimakumullah. Maka caranya dengan torikotul jam'i. Dan torikotul jam'inya kita lihat kepada redaksi dari nas hadis tersebut ya. Nas tersebut apakah di sini surah betul-betul ta'arud atau tidak? Ya saya berikan contoh ya berikan contoh yang lain. Ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga dengan amal. Dalam hadis yang lain dikatakan masuk surga dengan amal. Ini kan dua hadis bertentangan. Ini dalam bab akidah. Gitu ya. Satu hadis mengatakan bi amalik. Bil amal, dengan amal. Satu hadis masuk surga tidak dengan amal. Tetapi dengan rahmat dan karunia Allah. Nah kita, ini dua hadis bertentangan. Ya. Hmm. Sedangkan kedua-duanya sahih. Iya. Maka kita jama, lihat redaksi hadis. Hmm. Ketika hadis itu mengatakan masuk surga dengan amal, maka di situ bi amalihi. Baknya di situ li yang menunjukkan amal sebab masuk surga. Tetapi ketika Nabi Alaihi Wasallam menafikan kamu tidak masuk surga dengan amal, tetapi dengan karunia Allah Taala. Yang dinafikan di sini bukan berarti amal bukan sebab masuk surga, tetapi di sini dikatakan bahwa amal tidak bisa dijadikan sebagai tukar untuk masuk surga. Jadi bak lil muqabalah. Yang dinafikan adalah bak lil muqabalah, yang ditetapkan adalah bak li sababiyah. Maka di sini lihat ini bahasanya, kemudian redaksi kalimatnya dan makna yang dikandung di antara keduanya. Maka kadang-kadang sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ini, antara yang menetapkan dan menafikan. Kita katakan sebenarnya tidak ada pertentangan ini. Nah, kalau surah yang tadi bentuk yang tadi maka bahir bertentangan gitu kan. Karena tidak bisa bahwa makna e, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha dibawa kepada makna apa? Hudzaifah. Maka di sini kita jamak saja. Bahwa apa-apa yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala itu adalah kesaksian ketika di rumahnya gitu. Adapun yang disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang disaksikan apa yang tidak disaksikan oleh apa? Oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita katakan kesaksian Hudzaifah sebagai dalil terhadap kesaksian siapa? Aisyah radhiyallahu taala dalam arti apa? Yang disaksikan oleh Hudzaifah sebuah ilmu yang harus ditetapkan. Kenapa? Karena kesaksiannya berbeda gitu. Dan ini kaidah ya. Dan tentunya dalam satuannya itu kalau kaidah itu kan kaidah bukan kaidah setiap permasalahan harus mendahulukan musbit ya kepada manfi itu tidak selamanya ya. Hatta di dalam masalah mustalah hadis umpamanya para ulama berbicara tentang ziyadatus sikot artinya penambahan seorang rawi yang sikot terhadap sebuah riwayat sebuah hadis. Nah ini dibahas dalam masalah itu. Tetapi kaidah secara umum yang menetapkan itu didahulukan kepada yang menafikan. Karena yang menetapkan sebuah ilmu, ya. sebuah tambahan ilmu, ay ilmi, tambahan ilmu kepada yang tidak tahu. Yang maksudnya yang tahu sebagai dalil kepada yang tidak tahu itu secara umum itu dalilnya. Allah Ini pertanyaan terakhir saja untuk ya. kesempatan pagi hari ini dan uh, menjelang siang saat ini dan mungkin uh, sebagai kata penutup untuk uh, kesempatan kajian kita tafadhol uh, kita telah jelaskan tadi bahwa uh, adab ketika qada hajat ya untuk diringkas pertama kita berdoa ketika masuk nah. dengan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais ataupun mencukupkan Allahumma ini inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Yang kedua adalah doa ketika keluar gufronaka. Kemudian di antara adabnya tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita melakukan kodoh hajat di tempat-tempat yang terlarang. Seperti di jalan orang, kemudian tempat berteduhnya orang di masjid, dalam air yang tergenang, kemudian di lubang yang di situ adalah merupakan tempat binatang-binatang. Bahkan dinyatakan oleh Nabi, Alaihi Wasallam masakinul jin. Itu adalah tempat-tempat apa? Jin. Kemudian di antara sunnah ataupun adab dalam kodoh hajat yaitu menjauh dan menutup apa aurat. Ini di antara yang kita telah bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyambungnya dalam nah. minggu yang akan datang ya nah. insyaallah. demikian demikian ikhwatal Islam azan Allah yakum. Akhir dari pertemuan kita dari pembahasan eh, hadis-hadis uh, dari kitab Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafidhahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita dipertemukan kembali pada kajian ilmiah berikutnya, masih dari pembahasan bab ini di 756 kHz Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mohon maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan ataupun yang menelpon kami karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan e, pertanyaan yang Anda kirimkan pada kesempatan siang hari ini.